عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Pemirsa Televisi Republik Indonesia di dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah berkat izin Allah, inayah dan rahmatnya, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi TVRI. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua umatnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar namun sangat penting sekali bagi kita, kehidupan kita, generasi generasi kita umat Islam yaitu bagaimana kita mempersiapkan generasi atau anak-anak kita menjadi anak yang soleh apa saja yang dituntut oleh Al-Quran bagi kita para orang tua untuk mempersiapkan keturunan kita anak-anak kita menjadi anak yang soleh Nah, di studio sudah hadir narasumber yang akan menjelaskan kepada kita semua, yaitu Bapak Ustaz Syed Haji Siddiq Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini Baik, Alhamdulillah. sehat Ustadz ya. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Dan kami juga kedatangan bintang tamu yang tentunya sudah tidak asing untuk kita, yaitu Ibu Hajiah Nurmala Dewi Pakban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Nurmala? Alhamdulillah, baik. Ya? Alhamdulillah. Gimana kesibukan di rumah dengan anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Dan pemirsa pertama kami juga hadir ibu-ibu majelis taklim dari Majelis Taklim Al-Hilal Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu atas kehadirannya pagi hari ini dan nanti punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz yang akan menjelaskan kita. Baik, uh, Pak Ustadz dan Ibu Nurmala juga pemirsa bahwa kita sepakat ya bahwa setiap orang tua pasti menginginkan mendapatkan anak yang soleh yang soleha, anak yang uh, berbakti kepada orang tua, anak yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Tetapi apakah kita juga tahu bagaimana cara-cara mendidik anak kita membuat anak kita menjadi anak yang soleh. Nah inilah yang ingin saya tanyakan langsung kepada Pak Ustadz ya, eh, bagaimana Al-Quran dan Sunnah menuntun kita, bagaimana sebagai orang tua ini mempersiapkan anak-anak kita bukan saja sekedar soleh, tapi mereka menjadi anak-anak yang kuat, yang generasi yang kuat. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin Alamin Asyadu an la ilaha illallah Ar-Rahman Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Min akhiril anjiyai wal mursalin Ibu Hajah Nurmala Dewi yang saya hormati ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Hilal Depok serta pemirsa TVRI yang berbahagia bisa dipastikan setiap orang tua muslim punya harapan, keinginan dan cita-cita anak-anaknya menjadi anak-anaknya soleh. Ini bisa dibuktikan melalui ungkapan. Hmm baik ungkapan kepada sesama manusia maupun ungkapan kepada Allah. Ungkapan kepada manusia misalnya ketika ibu dulu melahirkan bayi, lalu kerabat, tetangga, kenalan datang bertahniah, menyampaikan ucapan selamat. Biasanya yang kita minta kepada mereka yang datang itu kan selalu mohon doanya mudah-mudahan anak yang baru lahir ini menjadi anak yang soleh. Pernah tidak ibu-ibu mendengar mudah-mudahan anak yang baru lahir ini jadi gubernur misalnya? <laughs> tidak kan? tidak Atau presiden. Ketika anak itu agak gede sedikit kemudian dihitan. Kita mengundang juga tetangga, sahabat, kenalan hadir dalam upacara kita dan anak kita. Yang kita minta juga sama dengan ketika anak itu lahir. Bukti yang kedua, dalam bentuk ungkapan doa kepada Allah. Hmm. Di antara doa yang diajarkan oleh Al-Quran dan sering dibaca oleh setiap orang tua Muslim adalah doa yang berbunyi Rabbana Rabbana min azwajina wa zurriyatina Taayun, Wa waj'alna lil mutaqina imama. Doa itu sebenarnya kalau kita maknai kalau yang membacanya seorang suami, di dalamnya itu ada permohonan kepada Allah, memohon agar istrinya, azwaj itu, pasangannya, iya, menjadi kurota ayun. Kalau istri yang membacanya mengandung permohonan kepada Allah, meminta agar suaminya menjadi kurota ayun. Kalau orang tua yang membacanya memohon kepada Allah agar zuriyah nah, anak dan keturunannya itu menjadi kurota ayun Kurota ayun itu kalau diterjemahkan memang artinya hitam mata uh, iya. Indah di pandang mata Kalau hitamnya mata hmm. Tapi ini bahasanya bahasa baca hmm. Bahasa kiasan Kalau dalam bahasa kita mungkin kurota ayun itu bisa dimaknai kebanggaan Kan banyak suami jadi kebanggaan istri hmm. Istri jadi kebanggaan suami hmm misalnya karena suaminya jadi bupati istrinya juga disebut ibu bupati ibu hajah juga dipanggil ibu menteri padahal yang jadi menteri yang jadi bupatinya adalah suaminya suaminya terangkat kedudukan oleh kedudukan suami Cuma kalau ibu punya suami garong. ibu <laughs> garong. Jadi ibu garong. Nah, ya, suami ini bukan mengangkat martabat istri, tapi menjatuhkan, malah menjatuhkan. Demikian juga banyak orang tua yang begitu bangga ketika anak-anaknya sukses pendidikannya jadi sarjana misalnya, atau sukses jadi seorang pengusaha, jadi orang kaya, iya. sehingga setiap ada tamu datang dikenalkan, gitu kan ini sarjana ekonomi, ini insinyur, ini dokter, ini copet. Ada copet hanya di mana nah kalau orang tua bangga seperti itu kan tidak disalahkan dalam agama. Itu sifatnya manusiawi. Tapi saya pikir kalau anak kita baru sukses ekonominya, pendidikannya, tapi tidak dibarengi dengan kesolehan di dalam jiwanya, rasanya kebanggaan yang tadi itu hanya kebanggaan lahir saja. Kebanggaan penuh. Tidak kebanggaan lahir batin, apalagi dunia akhirat. Pertanyaannya kemudian, kenapa setiap orang tua muslim menginginkan anak yang soleh? Hmm. Tentu saja pertama melihat kenyataan dari pengalaman orang atau pengalaman diri sendiri. Banyak orang tua yang hidupnya di keluarga, di rumah tangga, begitu bahagia, tenang, tentram, damai, karena anak-anaknya soleh. Hmm. Sebaliknya kita sering menyaksikan banyak orang tua yang sakit berdiri, hmm, tidak enak makan, tidak nyenyak tidur, karena memikirkan ketidaksolehan anak-anaknya. Hmm. Itu yang pertama, melihat kenyataan. Kita ingin sedamai, setenang orang-orang tua itu yang anak-anaknya pada soleh. Yang kedua, karena umat Islam percaya betul dengan janji Nabi. Ya. Nabi pernah menyatakan arbaun min sa'adatil mar'i. Ada empat perkara yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan. Satu, antakuna zaujatuhu solihatan jika punya istri yang solha yang kedua wa du abroron anak-anaknya berbakti anak-anaknya soleh kemudian yang ketiga wa hulatauhu solihin teman-teman bergaulnya juga adalah orang-orang soleh dan yang keempat wariskuhu pidiladi. bisa mencari rezeki di negerinya sendiri tidak harus pergi ke luar negeri bukan tidak boleh Nah dari empat perihal tadi ada satu yang terkait dengan persoalan anak. Hmm. Orang tua kata Nabi akan beruntung jika memiliki aulad anak-anak yang abron. Hmm. Keuntungannya apa kalau kita punya anak yang soleh? Keuntungan yang sifatnya individual, pribadi, tentu saja seperti saya katakan tadi, orang tua itu akan merasa begitu tenang, tentram, bahkan bangga ketika anak-anaknya soleh. Hmm. Yang kedua, keuntungan kedua, kalau kita berhasil menyolehkan anak, hmm. itu pada dasarnya, pada hakikatnya berhasil mengantarkan anak-anak kita menjadi ahli surga. Hmm. Hadis riwayat at Broni menyatakan al-babul ausat min Adil jannah pintu surga yang paling tengah maftuhatun libirin walidain dibukakan khusus bagi anak-anak yang berbakti. Jadi ada pintu surga yang di, dispesialkan untuk anak-anak yang berbakti, maksudnya berbakti kepada orang tuanya. Pintu surga kan ada berapa bu? banyak. Ya memang kita juga belum tahu kan. Ada, ada banyak nah, kan. kan? Makanya jawabnya ada banyak. Katanya ada banyak. Tapi di Quran ada empat, ada delapan nama surga. Nama ya. Iya. Empat pakai kata jannah, yang satu Jannatul Firdaus, yang kedua Jannatul Naim, yang ketiga Jannatul Adlin, surga Aden, yang keempat Jannatul Makwa. Dua pakai kata dar, Darussalam, Darul Mukoma. Hmm. Dua lagi pakai kata makom, hmm. makomun amin, hmm. makomam mahmudan. Kalau satu surga saja satu pintu berarti ada delapan pintu satu pintunya sebesar apa? Saya baca di dalam kitab Sahih Bukhari, "Inna ma bainal misra'ain min il jannah sama baina Makkah wal Basrah." Satu pintu itu jaraknya sama kurang lebih antara Makkah di Arab Saudi dengan Basrah di Irak. Nah, Luas iya kan? Boleh. Makanya insya Allah kalau kita masih surga nggak akan berdesak-desakan gitu. Insya Allah. Apalagi yang masih surga dinyatakan cuma sedikit. Ah. <laughs> di surat Sabah ada. Saya lupa ayatnya. Ya, tapi di surat Sabah kita masuk ya. Ah, insya Allah. di surat Sabah disebutkan wa ibadiah min hmm. Hambaku yang syukur hanya sedikit. Jadi kalau yang syukur sedikit berarti yang masuk surga juga sedikit. Nah, yang tengah pintu surga itu khusus bagi anak-anak yang berbakti. Dan yang keempat, ke, ke keberuntungan kalau kita punya anak soleh. Di dalam hadis surat Imam Ahmad dinyatakan Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang tua di surga ditempatkan di kelas istimewa. Mereka kaget Kok kami mendapatkan tempat istimewa di surga ini dari mana? Mungkin kalau dianggap ongkos, ongkosnya pas-pasan. Amal solehnya itu pas-pasan. Masuk surga juga sudah merasa beruntung. Tapi sekarang malah dikasih tempat istimewa. Maka mereka bertanya kepada Allah nanti, Ya Rabbi, anna lihadihi. Ya Allah, saya dapat tempat istimewa ini dari mana? Jawab Allah nanti di hari kiamat. Di istighfari waladikalak. Kamu mendapat tempat istimewa di surga ini berkat doa dan istighfar hmm. anak-anak kamu yang soleh buat kamu. Ya begitu. Besar ya dampak uh, eh, kita mendidik anak ke anak yang soleh. Nah, uh, ketika kita mendidik, tentunya kan uh, ini kembali lagi kepada kita sebagai orang tua. Apakah kita sudah menjadi istilah atau contoh bagi mereka? Karena anak itu pasti melihat lingkungan terdekatnya ya Pak Ustaz ya. Nah ini bagaimana uh, kita menjadi istuah yang baik bagi mereka? Kalau itu tantangannya sudah begitu besar sekali bagi kita orang tua Pak. Yeah. Iya. Uh, memang tadi saya baru berbicara soal keuntungan kalau punya anak soleh. Hmm. Lantas kalau kerugian kalau anak kita tidak soleh, Shakespeare seorang pujangga Inggris tahun 30-an pernah mengilustrasikan bagaimana rasanya punya anak tidak soleh. Hmm. Kata Shakespeare, how tougher the servanthood it is to have a thankless child. Mendingan dipatuk ular katanya daripada punya anak tidak soleh. Di satu ulan itu kan sakit. Tapi dibanding dengan punya anak tidak soleh, masih mending dipatok ular. satu ular itu betapapun sakitnya, masih banyak obatnya. Mau obat tradisional, mau obat konvensional, obat kimia. Coba kalau kita punya anak tidak soleh, hmm. bisa nggak diobati dengan beras kencur? <laughs> Atau dibawa ke dokter, dok tolong nih anak saya, kenapa? Kata dokter bukan bagian saya anak mau dibawa ke sini nanti mati aja <laughs> atau diantar ke pesantren juga kalau sudah bengkok susah susah lurus malah jadi motorin pesantren malah nanti nah bisa bisa dianggap ke rumah sakit jiwa juga kadang-kadang bukan sembuh malah nambah <laughs> nah di akhirat anak yang durhaka itu ya. jangankan mengangkat martabat orang tua hmm. malah di akhirat itu kalau kita memperhatikan surat Al-Ma'arij, hmm. maunya anak-anak durhaka itu masuk nerakanya nanti digantian sama ibu atau bapaknya. Jadi dia menyalahkan langsung. Eh, Jadi begini, di, di, di surat Al-Ma'arij disebutkan wala yas'alu hamimun hamimah. Nanti antara kekasih dengan kekasih, suami dengan istri, ibu bapak dengan anak kita dengan keluarga itu tidak akan bisa saling meminta tolong. Mm karena kenapa? Kenapa? Karena masing-masing menghadapi persoalan yang sangat berat. Yubasirunahum. Kata Allah, mereka hanya saling memandang saja. Suami dengan istri hanya bisa saling melihat tapi tidak bisa saling membantu. Hmm. Malah yawaddu mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin dibani. Orang tua orang tua yang durhaka ketika ia harus masuk neraka meminta kepada Allah agar masuk nerakanya digantian. Hmm. Dihapus sama anak-anaknya anak-anak yang di dunia jadi kebanggaan itu hmm. nanti dijadikan taruhan ya Allah jangan saya yang masuk neraka gak sanggup minta dihapus saja nih sama anak saya mau si tikal mau si panengah mau si bontot gitu mau semuanya silahkan dah wasuhibatihi suami dengan istri juga nanti akan saling dorong Hmm. Kalau suaminya masuk, masuk neraka, akan minta kepada Allah agar istrinya menjadi pengganti dirinya. Hmm. Atau sebaliknya. Wah akhir, saudara-saudara juga kakak adik. Dan kesananya ada kalimat latih-latih tuwi dan orang tua orang tua yang mengurusi dirinya. Hmm. Kalau ini ayat terkait dengan anak yang durhaka. Hmm. Ketika ia harus masuk neraka, nanti ia akan meminta kepada Allah, ya Allah, hamba tidak sanggup harus masuk neraka mohon diganti, mohon dihapus oleh siapa? Ini ada bapak, eh, nah. ini ada ibu, ini ada kakek, kalau masih kurang ada nenek, ada paman, ada uak. Misalnya wa mangsil abdi jami'an siapapun yang ada di dunia ya Allah masukkan ke neraka cuma yunjih yang penting dirinya ruki punya anak yang tidak sholat itu di dunia sudah menyiksa batin kita di akhirat bukan mengangkat tapi malah dirumuskan. Dirumuskan. Hanya memang tidak semua orang tua berhasil menyolehkan anak-anaknya. Salah satunya tadi kekurangan itu kurangnya uswah atau keteladanan dari orang tua. Itu yang saya maksud nanti di dalam pembahasan tiga kendala. Baik, sebelum nanti kita lebih jauh lagi ya, iya. bagaimana kendala-kendala yang harus kita ketahui dan harus kita hadapi bagi, uh, dalam mempersiapkan anak soleh. Saya mau tanya dulu sama ibu nih. Pada episode yang kemarin ibu bilang tujuh putra, tujuh ibu ya, iya. enam putra, uh, satu putri. Nah ini tentu kan uh, ibu menghadapi berbagai macam uh, ya kendala atau mungkin juga kita ingin tahu lebih jauh siap-siapnya bagaimana ibu mempersiapkan mereka itu menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Kita usah lah banyak ngajari Pak Ustaz ya. Kalau pengalaman pribadi ya, mungkin di lapangan <laughs> langsung ya. Uh, saya kan awalnya eh, dulu sebelum nikah sama bapak kan uh, kita udah ada pengajian pengajian jadi uh, di surat an dikatakan bahwa laki-laki yang baik itu adalah untuk perempuan yang baik, baik. Ya. perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik jadi sebelum saya mencari siapa jodoh saya, ya saya dulu baik-baik dulu kan, hmm. Saya, pak apa, e, eh, bagaimana berusaha saya jadi baik kan, jadi waktu 82 itu kita belum banyak pakai jilbab Ustaz, hmm. nah saya berusaha pakai jilbab, kita jadi baik lah maksudnya kan, hmm. proses, nah, proses menuju, ya proses menuju baik, kita jadi baik, ya. Alhamdulillah setelah ketemu Bapak karena ibadahnya bagus, segala uh, sholatnya bagus, terus puasanya bagus, nah saya sih kalau seminggu kan, nah setelah itu kan, tentu setelah kita nikah, ada doa-doa sejarah maksudnya ini awalnya itu proses lama, ada doa kita seperti uh, eh, bukan pasti ada doa segala macam nah saya sama bapak tuh kita nggak pernah marahan gitu ya kalau marah nggak pernah uh, ngomong gini-gini tapi kalau dia pernah kasar nah, kalau bapak nggak eh, diem berarti dia marah kalau saya diem berarti ah, kita marah ada paling tahu nah, tapi kalau kita tidur malam, udah baik lagi satu sepatunya nah, gitu jadi uh, alhamdulillah uh, karena bapak juga banyak bimbing saya karena dia juga lebih banyak pengetahuan tentang agama dan banyak jenis saya. Jadi kalau anak-anak misalnya kita kasih contoh dari awal kan, jadi anak-anak waktu masih dari pertama sampai ke tujuh ini, asal kita mau sholat subuh kita bawa ramai-ramai ke e, berjamaah ke musola kan. Hmm. Selalu bapak berdoa uh, semoga kita selalu rumah kita tuh dekat musola Ustaz. Jadi dulu walaupun dulu kita uh, rumahnya ada tujuh anak kita, tujuh rumah kontrakan kita, jadi kita termasuk orang kontraktor bu, <laughs> yang bukan kontraktor yang yang yang bukan maksudnya, tapi rumahnya banyak. Jadi setiap anak lahir satu, ah situlah rumah kita sampai anak ketujuh. Jadi kita uh, punya rumah orang pinjam gitu kontrak ya. Nah, sampai ketujuh anak kita kontrak. Nah jadi rumah itu selalu dekat musola gitu, ya kan? Musola jadi anak-anak kita bawa ke musola sambil ngantuk-ngantuk bawah aja masih kecil-kecil. Artinya nuansa religius diciptakan di dalam rumah tangga ya? Ya, terus kan anak-anak karena dulu saya belum banyak kegiatan, jadi setiap sore, uh, setiap anak-anak itu uh, saya ajak anak-anak ngaji ke rumah Ustaz. Ajak ngaji belajar asal sampai Madrid terus anak tetangga-tetangga juga ngaji kan. Bapak kan lebih banyak dia karena eh, dosen dia lebih berkiprah di pendidikan, jadi lebih banyak keluar kan timbang di rumah. Alhamdulillah sampai sekarang jadi anak-anak diwajibkan kalau jemaah subuh dan maghrib. Hmm. Jadi mereka maghrib harus di rumah, atau kalau misalnya nggak nggak ada waktu mereka harus kasih tahu hmm. kenapa eh, nggak bisa nggak bisa maghrib berjamaah di rumah gitu kan nah kalau misalnya eh, bapak nggak belum pulang ya berjamaah paling yang paling besar gitu nanti jadi imam jadi imam nah sampai anak saya yang uh, ada yang suka baca ayat panjang, ada yang pendek, sampai kalau yang nomor empat jadi jadi imam, <laughs> dia bacanya cuma alif lam <laughs> ya. Kalau kalau bapak apa baca ayat kan cuma panjang gitu kan, hmm. al-mulk, yasin, apa itu kan ucapan yang panjang. Iya jangan anak kok tebel gitu ya. jadi kan kelamaan nomor empat itu yang yang imam dia pasti Hamim gitu doang eh imam kok gitu kan boleh katanya memang dia punya argumen sebenarnya kan? boleh ya boleh lah gitu kan nah tapi memberikan pemahaman agama kepada anak-anak supaya anak-anaknya tahu agama gimana cat catnya apakah mereka dipanggilkan guru atau mereka dipanggilkan ke sekolah-sekolah Islam kita juga mengajarkan bagaimana eh, perilaku yang baik gitu kan menurut ajaran Islam. Hmm. Ya, bagaimana Ustaz tentang apa yang telah dilakukan oleh Ibu Nirmala ya bagaimana mencetak atau mendidik memberikan pemahaman agama karena mungkin karena pemahaman agama kan menjadi modal ya kata ya, fondasi bagi anak-anak. Kira-kira menurut Ustaz gimana? Iya kan yang dimaksud yang disebut anak soleh itu kan anak yang beramal soleh. Hmm. Kalau yang beramal salah itu bukan anak soleh. Salah. Salah. Nah, bagaimana caranya supaya anak kita, keluarga kita itu beramal soleh? Maka Nabi sebenarnya sudah memberikan petunjuk melalui hadis dari Imam Muslim yang menyatakan Ida Allah bi khairan taqahuhu fid Jika Allah bermaksud mau memberi kebaikan kepada seseorang, seseorang itu bisa diri kita, bisa anak keturunan kita, bisa keluarga kita. Kebaikan dari Allah itu bisa kebaikan dunia, terutama kebaikan di akhirat, maka Rasulullah menjanjikan Allah akan menjadikan orang itu menjadi orang yang memahami betul ajaran agamanya. Hmm. Nah, habis ini memang sifatnya kalimat berita, hmm. tapi maksudnya menyuruh istilah gramatika bahasa Arab itu disebutnya mabariyatul kalam insyaiyatul ma'na. Kalimatnya kalimat berita tapi maksudnya menjelaskan. Jadi kalau kita ingin anak kita mendapat kebaikan dari Allah, jadi anak-anak yang soleh, maka oleh kita harus dikenalkan anak kita itu dengan amal soleh itu sendiri hmm. dengan ajaran Islam kan ada ungkapan dalam bahasa Indonesia tak kenal maka tak sayang tak sayang begitu ya dalam patah Jawa juga ada witing terus jalaran jalanan <laughs> ya. dalam bahasa Sunda juga ada Pajau wuh tuwawuh, panggang tambah keterang. <laughs> Mua cinta muntu loma, mua bogoh muntu wano, mua dedeh muntu dedeh Ini orang Depok mungkin bagian paham Sunda. <laughs> Intinya pokoknya kalau tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi harus diperkenalkan kepada ajaran agama gitu ya. Iya. nanti setelah kenal akan ada kecintaan. Setelah ada kecintaan ada ada pengorbanan. Hmm. Semakin besar kecintaannya, semakin besar pengorbanannya. Ada seorang pemuda saking cintanya sama seorang perempuan, ngirim surat, dimasukkan duit ke dalam amplop. Duit lima ratus ribu juga bahasanya hatur lumayan. Eh. buat beli sirup. bola lah, Bu. Beli sirup ratus ribu. Kegedean. Jangan bisa berita sirup ya. Tapi ketika sudah jadi istri, punya anak, kecintaannya berkurang, kasih belanja gimana bahasanya? Nih, lima ribu. Buat lima hari. Oh, kan? Kenapa? Pengorbanannya jadi kurang. Hmm. Karena mahabbah kecintaannya berkurang. Sekarang banyak orang muslim, baik muda ataupun tua, susah sekali diajak beramal soleh. Persoalannya saya sudah di sini. Persoalan mahabbah. Mahabbah rasa cinta itu ya. Makanya jadi apa yang dilakukan itu benar memang kita harus memperkenalkan anak kita ke dalam ajaran Islam tentu saja seawal mungkin. Ya. Ustaz, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa didiklah anakmu karena dia akan menemui uh, zaman sesudahmu. Apa pesan yang ada di dalam hadis ini uh, Ustaz? Apakah di, kita dituntut menjadi orang tua yang cerdas atau bagaimana? Itu sebenarnya juga bisa dipahami sebagai upaya proses regenerasi mhm. dan kaderisasi uh, eh, dai-dai. Hmm. Karena kan tugas dakwah dalam Islam itu adalah tugas kita kaum muslimin semua. Jadi anak kita itu harus dididik. Yang kedua juga bisa dipahami bahwa memang adalah kewajiban orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya menghadapi tantangan masa depan yang mungkin jauh lebih berat daripada yang dihadapi oleh kedua orang tuanya. Hmm. Nah kalau menyangkut metode Ustaz, karena biar bagaimanapun tidak terlepas dari bagaimana kita memberitahu, mengajarkan, mencontohkan kepada anak-anak kita. Metode yang pas bukan untuk zaman sekarang ini eh, anak-anak uh, kita karena kendalanya juga pasti besar ya Ustaz ya. Apa metode yang apa ya yang pas yang cocok untuk anak-anak kita mungkin juga uh, akan uh, tergantung pada usia-usia. Imam Ghazali kan pernah juga mengajarkan yang Ustaz ya bagaimana kita menghadapi uh, tergantung uh, usianya, bagaimana kita menyikapi mereka itu Tapi jangan dijawab dulu, kita break dulu sebentar ya. Dan pemirsa Anda ingin tahu jawaban dari Pak Ustaz dari jawaban yang tadi, kita akan kembali ke informasi berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan langsung uh, jawaban uh, pertanyaan tadi. Silakan. Di dalam ajaran Islam di Kenal prinsip pendidikan sepanjang hayat. Hmm. Long life education. Minal mahdi, minal mahdi. Islam menganut prinsip no old to learn. Tiada tua untuk belajar. Hmm. Tetapi tentu saja semua sepakat bahwa pendidikan yang terbaik, khususnya menyangkut masalah pendidikan agama, itu dikenalkan sejak kecil. Hmm. Dalam ungkapan bahasa Arab disebutkan at-ta'allum fisikor karena si alal hajat Mendidik sejak kecil itu ibarat mahat di atas batu. Hmm. Kalau belajar sudah tua itu ibarat nulis di atas air. Ya, susah. <laughs> susah lupa mudah. Eh, susah ingat mudah lupa. Kalau pendidikan sejak kecil itu ibarat mahat di batu. Batu tulis yang ada di Bogor, hmm. di Sungai Ciaruten, itu kan peninggalan zaman kerajaan Tarumanagara. Hmm Dua ratusan tahun. Ada gambar telapak kaki sepasang, hmm. ada tulisan dalam bahasa sang sekerta, hurufnya huruf pahlawan. Hmm. Sampai sekarang masih bisa dibaca. Mm-hmm. Bunyinya itu bu kurang lebih Pikratasya Pani Patah Trimata Purnara Parmana Paruma Nagara Raja Renrasa hmm. Isnor Iba pada Bayam Ini telapak kaki sepasang, yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu karena Hindu adalah telapak kakinya Raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanagara, seorang raja yang gagah sana. Nah, mendidik sejak kecil itu ibarat mahat seperti itu, walaupun sudah tua berakar berbekas. Berbekas. Oleh itu maka saya kira metode cara yang harus ditempuh adalah mengenalkan ajaran Islam itu sejak kecil. Hmm pendekatannya bisa macam-macam. Gitu. Yang jelas bisa melalui pendidikan formal, hmm. melalui madrasah, melalui pesantren, hmm. sekolahnya di pendidikan umum, tapi juga bisa kan e, mengundang guru agama ke, ke rumah hmm. atau mengajak anak-anak pergi ke musola, ke pengajian dan hmm. seterusnya. Saya kira e, jenis kegiatannya bisa ditempuh dengan berbagai cara. Hmm. Yang kedua, setelah pengenalan yang maksimal. Yang kedua adalah pemberian uswah keteladanan. Sebab rata-rata juga gagalnya menyelesaikan anak itu akibat tidak adanya keteladanan yang baik. Apakah itu dari guru-gurunya, dari orang tuanya, ataupun dari kita ya, masyarakat dan tokoh masyarakat. Nabi sendiri menyatakan uh, seperti begini, biru abakum tabirrakum abnaukum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Nanti anak kamu akan berbuat baik kepada kita. Jadi kalau anak kita ingin baik kepada kita, maka kita umur lebih dahulu harus berbuat baik kepada orang tua orang tua kita. Jangan kita malah uh, jelek akhlak kepada orang tua berharap anak baik kepada kita. Ini namanya hukum Allah. Hmm. Maaf bukan hukum karma. Hmm. Kalau hukum karma itu dalam agama Hindu. Hmm. Di dalam Islam namanya hukum Allah. Ketentuan dari Allah. Jadi kalau kita baik kepada orang tua, insya Allah anak kita juga akan baik kepada kita. Hmm. Di rumah tangga itu umumnya bu bapak-bapak ibu-ibu itu bukan jadi imam yang menuntun anak-anaknya tapi lebih banyak tampil sebagai komandan ya. yang hanya pandai menyuruh perintah perintah komando gitu jadi sehingga susah di diikutinya iya. dan yang ketiga tentu saja yang bisa jadi kendala punya anak soleh itu di samping kurangnya keteladanan juga persoalan milieu atau lingkungan dan pergaulan oleh itu, anak-anak kita juga harus dilihat dengan siapa teman bergaulnya. Di surat At-Takwir, misalnya ayat uh, eh, 6, Allah mengingatkan wa idan nufusu zuwijat. Itu kalau diterjemahkan, nah, kalau kita buka Quran-Quran terjemah, apabila roh dengan jasad disatukan. Mm. Tapi kalau ibu Abbas menafsirkan kalimat itu, ayat itu, mm. apabila jiwa-jiwa itu dikelompok-kelompokkan. Mm. Nanti ahli surga ngumpul dengan calon ahli surga, ahli neraka dengan ahli neraka. Orang soleh ngumpulnya, nah di dunia juga begitu. Anak-anak yang ingin soleh pasti akan mencari teman bergaul itu orang soleh yang memiliki keinginan yang sama. Makanya di dalam bahasa Arab ada ungkapan atau ala askaliha taqo'u dalam bahasa Inggris ada ungkapan bird of peter flock together. Hmm. Jadi burung pipit kumpulnya dengan burung pipit, burung hantu <laughs> dengan burung hantu. Jadi makanya kalau kan kadang-kadang anak kita itu di depan kita baik gitu, hmm. tapi di belakang Eh, tiba-tiba uh, orang tuanya dipanggil polisi misalnya iya. karena terlibat narkoba karena salah lingkungan yang nah, diberikan pada anaknya perhatikan hmm. siapa teman bergaul dari bisa dibayangkan kalau burung pipit dengan burung hantu burung pipitnya ketakutan pak ya <laughs> ini perumpamaan aja yeah. saya persilakan dulu ya pak ya selanjutnya ibu jepang silakan ibu ibu ingin bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ibu Si Indah Hati dari Anggura Depok. Uh -huh. uh, Alhamdulillah saya dikaruniai anak eh, putri dua-dua. Um, ya, karena saya melihat lingkungan sekarang sudah rasanya tidak kondusif ya, dan saya takut saya tidak mampu untuk mendidik secara syari. Jadi saya uh, berusaha dengan sekuat tenaga untuk menitipkan anak saya di pesantren. Hmm. Tapi yang saya ingin tanyakan, um, bagaimana menjaga uh, apa istiqomahan anak tersebut karena memang lingkup apa masih taraf SMP dan SMA hmm. saat, jadi mungkin uh, karena ya masa-masa pancaroba seperti itu jadi memang mungkin kalau pulang ke rumah tuh agak sedikit ada bebas-bebas sedikit lah misalnya ya nonton TV saya kasih sedikit gitu. Nah, apakah saya salah berlaku seperti itu? Hmm. Sementara saya ingin uh, tetap menjaga keistiqomahan uh, eh, apa yang telah mereka dapatkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Sri. Satu lagi orang kali di sini. Silakan Anda. Ya, ya, silakan. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Eh, nama saya Rusnia. Hmm. Saya ingin bertanya tadi kata Pak Ustadz kalau seorang ibu itu anak uh, eh, anak-anaknya soleh tapi ibu itu ke orang tuanya tidak berdoa lagi hmm. dan atau sebaliknya hmm. nah, itu bagaimana apa mereka nantinya surga aja bagaimana gitu ya, hmm. tapi sudah disini sedikit ya, baik terima kasih bu silakan bisa bisa langsung eh, yang pertama ya. memang salah satu ikhtiar dan usaha membekali kita anak kita dengan um, apa pendidikan agama yang maksimal melalui lembaga pendidikan uh, pesantrenan saya kira itu hal yang sangat positif hmm. karena di lembaga pendidikan uh, seperti itu pada saat pesantren hmm. tentu saja pembelajaran agama jauh lebih maksimal ya ketimbang di sekolah umum. Tapi kalaupun misalnya anak kita e, menempuh pendidikan di sekolah umum, bisa melalui eh, cara-cara lain di luar agama eh? ya, uh, ya menambah pelajaran agama. Hmm. Yang sering menjadi persoalan banyak orang tua yang merasa cukup ah di sekolah ini juga ada gitu tapi kan adanya paling dua jam pelajaran seminggu gitu ya. padahal spektrum ajaran Islam itu cakupannya sangat luas, luar sekali gitu hmm. matematika saja yang hanya cuma berhitung dikasih 6 jam 8 jam hmm. agama yang cakupannya luas dikasih dua jam ya. ya bisa dibayangkan lah dapat apa gitu hmm. apalagi tidak di UN kan Jadi perhatian anak terhadap pendidikan agama menjadi relatif kurang. Guru-gurunya juga juga kurang serius, ah, toh tidak akan menentukan juga. Hmm. Dan orang tuanya juga sama lagi seperti itu. Ya itu. Oleh itu, ibu bekalilah pendidikan itu paling tidak sampai setingkat apa ya madrasah aliyah gitu ya. Sudah punya bekal nah, dasar ya. Saya cukup kuat, hmm. jadi kita tidak terlalu khawatir hmm. ketika mereka masuk di perguruan tinggi karena sudah mendapatkan ilmu yang memadai begitu. Sehingga kita mengawasi, mengingatkan. Kewajiban orang tua adalah tetap mengawasi dan mengingatkan. Dan juga mengarahkan mereka. Ya. Ketika anak tadi dibilang kalau pulang, mengetahui pesantren kan nggak boleh namanya nonton TV, pegang handphone segala macam. Begitu pulang kata ibunya, ah udah biarin deh kan Jangan sampai melalaikan, melalaikan akan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Ya, baik. Nonton TV sampai lupa sholat misalnya. Itu yang salah ya. Nah yang pertanyaan dari Ibu Rusnya tadi, bagaimana dengan orang tua yang dengan orang tuanya sendiri dia tidak sholat, tapi pengen anaknya jadi anak yang sholat gitu ya? Anaknya itu memang sholat. Iya. Anaknya sholat. Iya tapi ibunya tidak berbakti gitu. Iya sebenarnya di dalam uh, di dalam ajaran Islam hmm. berbakti kepada orang tua itu bisa dilakukan setelah kedua orang tua itu tidak ada. Hmm. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal bakia min diri abawaya syai'un abiruhuma ba'da mautihima?" Hmm. Rasulullah ada tidak peluang, kesempatan bagi saya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Kata Rasulullah, "Na'am, ada." Satu, uh, kata Nabi, uh, beristighfar, memohonkan ampunan. Hmm. Berdoa dan beristighfar. Jadi selalu mendoakan, memohonkan ampunan. Yang kedua, wa infadu ahdihima. Hmm. Janji-janjinya uh, yang pernah dijanjikan dulu yang baik tentu saja jadi yang baik kalau jadi yang buruk nggak usah Jadi jadi yang baik niat-niat yang baik diteruskan atau kebiasaan orang tua yang baik diikuti itu namanya impadu ahdihima hmm. misalnya dulu orang tua kita rajin sekali ke pengajian kita teruskan itu kita meneruskan kebaikan orang tua itu sebenarnya bagian dari berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang ketiga bersilaturahmi dengan teman-teman orang tua kita. Orang tua kita. Hmm. Jadi tidak putus obor orang sudah bilang itu. Uh, eh, Jadi ibu masih terbuka peluang. Hmm. Ada. Karena kan ada orang tua, ada anak yang ketika dia lahir orang tuanya meninggal, ya. belum sempat berbuat baik. Hmm atau ketika orang tuanya hidup anak ini tidak soleh misalnya hmm. baru menyesal setelah keduanya iya terbuka peluang masih ada kesempatan ya ada. untuk mendoakan nah saya mau tanya lagi sama Ibu Nurmala anak itu kan lain watak, anak itu mungkin juga lain-lain kelakuan istilahnya ya. Nah bagaimana sih kalau ibu menghadapi anak yang mungkin ada tanda-tanda kenakal gitu ya, namanya anak-anak proses ke remaja, ya? dewasa, ah, puber. Ini gimana cara menghadapi anak-anak seperti ini? Uh, anak saya yang tujuh stop ya. Iya. Kadang ya. senang juga itu ya, anak-anak beda-beda anunya, sifatnya. Sifatnya, wataknya. Nah, jadi kita anak nomor satu, nomor tiga, nomor lima, sifatnya sama Ustaz. Hmm. Satu juga ya lebih terdiam. Hmm. Ada nomor dua, nomor empat, nomor enam tuh lebih lasta orang bilang kan. lebih lebih uh, apa lebih banyak. Eh, nah, iya, iya. Nah. Jadi kalau nomor satu itu uh, kalau misalnya disuruh sholat kita masih mesti gimana nih Ustaz? Hmm. Atau diajak ke kamar mandi ya. Hmm. Kalau nomor dua, tiga, empat, enam tuh uh, kita mesti bilang ya sholat sholat gitu. Mau saya sholat kan? Nah, terus yang kita selalu ajarkan tuh kan selalu berjamaah. Hmm. Kedua, uh, kita setelah eh, uh, setiap mau Ramadan atau mau hari Lebaran itu kita ajak anak-anak uh, memberikan sedekah untuk orang orang-orang yang nggak mampu kan. Hmm. Nah, misalnya kita sediain amplop atau biasanya kita sediain beras uh, apa namanya bako gitu, beras hmm. Indomie, hmm. uh, ada ada beberapa macam itu uh, eh, tembakau ya gula ya kan kopi teh itu nah anak-anak disuruh kita ngasih ke uh, pem, uh, apa namanya uh, penyapu jalan tuh malam kan kalau mau ramadan kan banyak kan, ya, jalan kan ada jam dari jam satu sampai jam subuh di nyapu jalanan itu ya. nah mereka jalan malam-malam tapi anak hmm. anak saya lagi laki yang diajarin begitu hmm. sama uh, mungkin ada ustad-ustad yang dari kita karena kebetulan tinggal di Ibnu Halun Bogor banyak udah ustad mendarat kan. jadi hmm. mereka yang mengantar anak-anak tuh hmm. jadi sampai pernah anak-anak memberikan itu sama tukang becak, tukang becak itu rumahnya di becak itu loh pak. Hmm. Nah mungkin ya kayaknya orang Jawa tuh tidur di becak, kalau rumah di becak, ya mungkin mandinya mungkin di di, di sungai, becak umum kan, di becak umum barangkali ya. Tapi lagi begitu anak-anak ngasih, tukang becak yang ngasih, anak-anak juga ngasih gitu. Hmm. Nah, anak-anak kan, ya, jadi saya senang gitu ya, anak-anak karena di, jadi kebetulan ada teman-temannya yang uh, alhamdulillah kita sekarang sudah uh, alhamdulillah dikasih ini dari Allah rezeki. Uh, eh, teman-teman yang nggak mampu di sekolah pun uh, mereka selalu kita anjurkan untuk membantu teman-temannya itu. Hmm. Nah, ya, itu mungkin dan terus pernah juga uh, Pak Rahman mengajak anak-anak ayo kita kita ke apa uh, mungkin ada waktu liburan ke luar negeri gitu kan ya. Hmm. Tapi alhamdulillah saya senang saya dengan anak saya nggak usah kata anak-anak mungkin kalau umroh mereka mau tapi karena bapak nggak bisa ya udah sedekahkan aja uangnya hmm. untuk jalan-jalan keluar negeri karena saya juga suka ya Allah alhamdulillah gitu ya itu kan karena ya mungkin bapak ngajakin kita lebih baik mengajarkan segala macam yang baik itu jadi anak-anak juga alhamdulillah nurut gitu ya kalau misalnya anak-anak ada yang agak nakal gitu saya cukup panggil tuh hmm. misalnya kita mau uh, ke orang tua di kampung misalnya nanti kita panggil misalnya dia nggak mau kan saya aja kita sebagai orang tua apa kata orang tua dulu kita suka nurut kan walaupun nurut hati kita tidak nggak mau tetap ya nah tapi karena bakti kita ah, karena bakti kita sama orang tua kita aja walaupun berat mau kok saya saya, saya bilang itu atau lu bilang kan nah mama apa dong gitu coba ya yang uh, beratnya begitu kan yang berat kan kita orang tua tapi anak-anak karena di, di kasih tahu begitu alhamdulillah anak suka merasa kalau kita ke asal asal keluarga anak-anak suka nggak mau kalau iya. keluarga itu bermalasan jadi ibu itu beberapa hari sebelumnya nah ini kan bukan acara umi atau bukan acara bapak tapi ini acara keluarga kalau bagi umi bapak kan memang ber, uh, sebenarnya juga kan banyak kegiatan nggak mungkin iya. tapi inilah silaturahmi silaturahmi kita uh, eh, dengan keluarga-keluarga nah sekaligus memperkenalkan memperkenalkan eh, memperkeluarga orang tua juga mah ulah parom obor ya Pak Ibu. Ya, yeah. Iya. <laughs> Baik ya. Ini merupakan satu pengalaman yang barangkali juga bisa menjadi apa usah buat kita semuanya ya bagaimana kita nah, kedekatan kita kepada anak-anak juga barangkali itu juga penting ya. Iya, iya itu penting kalau saya sih ya karena saya ibunya, jadi saya harus potas dekat sama anak. Kalau karena anak mau ngadu, kalau bukan ke, ke saya atau ke bapak, ke siapa lagi kan? Gak mungkin kan? Dia gak mungkin harus. Saya pokoknya usahakan jangan sampai dia ngadu ke orang lain. Hmm. Kalau misalnya punya teman-teman dekat, saya usahakan mereka semua main ke rumah. Hmm. Jadi kalau misalnya berteman dengan siapa, saya mesti tanya dengan siapa berteman. Jadi mereka anak-anak, alhamdulillah lebih suka main di rumah obat. Jadi saya itu di rumah boleh main badminton, boleh apa. Jadi rumah saya itu bisa jadikan uh, eh, hmm. anak lah gitu ya. Hmm. Ini bisa terlihat langsung langsung aktivitas mereka di mata kita ya. ya. Baik, ini beri kesempatan lagi buat ibu-ibu, satu orang lagi silakan yang ingin bertanya. Ada? Silakan Bu. Eh, eh, hmm. eh, saya sudah Manja dari DPC Al Hilal Depok. Yang saya tanyakan, saya tanyakan apakah saya selaku orang tua, apa maaf ada terbaru salah kalau terus nanti uh, menuntut uh, alhamdulillah kan anak saya itu empat eh, laki-laki satu hmm. saya selalu menitik beratkan kepada anak saya yang laki-laki hmm. eh, bahwa dia harus eh, hmm. bisa karena laki-laki itu kan pemimpin bagi orang tua. Hmm. Uh, sedangkan saya dia uh, mungkin untuk saat ini hmm. dia adanya uh, apa uh, ada malas gitu ya dalam dalam segala hal. Ya, ya. Selalu memberikan pemahaman itu adalah pelaku harus bisa harus mampu memimpin. harus memberikan contoh dan nanti dia akan bertanggung jawab kepada walaupun kamu ada kakak, tapi kamu tetap bertanggung jawab. Yang hati bertanggung jawab. Saya selalu menitik beratkan kepada anak saya laki-laki. Apakah itu hmm. eh, karena eh, selalu berharap ya. bahwa anak laki-laki saya satu-satunya ya. dapat menggantikan atau uh, apa memberikan menjadi pemimpin lah Pak tidak ya ya baik ibu mungkin Pak Ustadz bisa sudah bisa menangkap pertanyaannya ya Pak ya iya. namun barangkali di dalam agama Islam apakah ada perbedaan uh, dalam mendidik anak laki-laki atau anak perempuan oh, sebenarnya memperkenalkan aturan-aturan yang berbeda dalam Islam kepada anak yang laki dan perempuan memang ada. Hmm. Tetapi dalam hal metodologi mungkin bisa sama ya. Pendekatannya bisa sama, hmm. tapi materinya yang berbeda. Hmm. Bahwa kalau laki-laki ini ada kewajiban-kewajiban ini, kalau perempuan ada hal-hal yang terkait dengan kewanitaan, gitu kan ada. Tapi yang pasti selama orang tua itu menekankan hal-hal yang positif, yang baik, memang itulah adalah kewajiban dari orang tua. Tapi juga jangan lupa Bu, satu hal lagi yang sering dilupakan. Kalau kita ingin menjadi anak anak kita menjadi ingin menjadi anak yang soleh, di samping ikhtiar dan usaha, jangan lupa berdoa, mendoakan anak kita. Karena di antara doa orang-orang yang besar harapan dijabah hmm. adalah dakwatul walid ala waladihi. Hmm. Doa orang tua kepada anak-anaknya. Kepada anak Hmm. Demikian juga sebaliknya. Kata Nabi di antara doa yang besar harapan di, dijabah adalah dakwatul rajul hmm. liwalidayhi. Doa anak buat kedua orang, orang tua. Hmm. Jadi kalau kita berhasil menyolehkan anak, nanti anak kita akan mendoakan kita dan doa mereka termasuk doa yang diijabah. Kita berkewajiban untuk mendoakan mereka. Di samping tadi ada usaha dan ikhtiar memperkenalkan ajaran Islam semaksimal yang bisa kita lakukan. Seperti tadi Ibu, itu kan sekarang ini banyak Bu cenceran kotak amal di masjid itu jarang macet itu. Kalau di jalanan sering macet, kalau kota Kama nggak pernah macet, lancar-lancar aja. Jalan <laughs> aja sih. Uh, uh, Ya, jamaah ke masjid itu jarang yang bawa bawa uang. <laughs> Anak-anak apalagi karena bapaknya tidak tidak memberikan contoh-contoh. Padahal mestinya kalau anak mau jumatan biasanya ada kotak amal, orang tua itu iya. membagi anak-anaknya nih nanti masukkan ke dalam kotak. Kalau ibu tadi kan Kalaupun ibu bisa memberikan sedekah itu langsung kepada fakir miskin, hmm. tapi dengan menyuruh anak, hmm. itu sebenarnya melatih anak itu agar kalau melihat ada orang seperti itu, berikan, ada empati. Ya? Nah, gitu. Mm-hmm. Ada perasaan empati, hmm. ingin menolong, ingin membantu. Hmm. Ketika orang tuanya bahagia, maka nantinya anaknya Anak juga ikut bakhil. Ikut Karena pemikirannya pasti dicontoh ya Pak ya, ya. anak-anak ya. ya. Nah ini fenomena apa? Eh, kehidupan, eh, perkembangan zaman, uh, jujur saja kita sebagai orang tua sebagai ibu yang mungkin lebih banyak di rumah menghadapi satu tantangan yang besar. Kita dihantam dari berbagai macam sisi, Pak. Dari kita sudah dididik, tapi sisi mengajarkan lain. Dari kita dididik, lingkungan mengajarkan yang lain. Narkoba, pergolakan bebas, kata-kata yang mungkin nggak pantas, yang pastinya kita tidak mengajarkan kepada anak-anak kita. Nah, tantangan seperti ini, Pak, dihadapi oleh kita para orang tua, khususnya para ibu yang sehari-hari dekat dengan mereka. Apa yang harus kita lakukan untuk hal ini, Pak? Memang bukan hal yang mudah. Kita menyaksikan dan merasakan bagaimana Oh, tantangan tadi. Tapi kita tidak boleh menyerah. Hmm. Dan usaha yang pertama yang harus kita lakukan tadi membekali anak-anak kita hmm. dengan pemahaman terhadap agama yang benar sehingga anak itu ketika mengetahui agama dengan baik dan benar hmm. dia akan bisa memilah mana yang halal mana yang haram hmm. mana yang boleh mana yang tidak boleh sehingga dimanapun mereka berada insya Allah dengan keimanan dan ilmu yang mereka miliki hasil pendidikan yang maksimal itu tanpa harus kita suruh, tanpa harus kita awasi, mereka akan bergerak sendiri. Di samping tentu saja kita juga harus mencoba membatasi akses anak-anak uh, ke televisi yang eh, apa tidak memberikan tuntunan yang hmm, akan merusak uh, moral mereka. Kita kan tidak bisa meniadakan televisi dari rumah karena di televisi juga masih banyak hal-hal yang positif. positif. Hmm. Nah, hal-hal yang negatifnya itulah yang harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dan didasari oleh agama itu tadi ya, jadi anak bisa membedakan mana yang hak, mana yang wakil ya, ya. Betul. Baik, sayang sekali nih eh, waktu yang membatasi eh, dialog kita. Padahal masih banyak sekali yang ingin kita jali, kita tanya ya Bu ya, bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleh. Terima kasih Pak Ustadz dan juga terima kasih Bu Nirmala, sudah Ibu Majid yang sudah hadir di studio. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi perjumpaan kita dengan Bapak uh, eh, Ustadz tentang bagaimana mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, maka marilah bekali anak-anak kita dengan pendidikan agama, dengan penanaman tauhid yang kuat agar mereka menjadi generasi yang kuat, generasi yang soleh, yang tentunya uh, menjadi kurota yang kebanggaan bagi kita orang tua, kebanggaan bagi agama kita karena mereka lah yang akan meneruskan perjuangan kita untuk tetap menegakkan yang benar. Ya pemirsa dimanapun anda berada, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih sudah tahu kita Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.